devi hormat Mobil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Tahun Baru Islam 1441 Hijriah keluarga besar warga masyarakat Citariti keluarga besar masyarakat desa Pasir Ibis. Sababiyah haya pengorbanan para panitia baik nu korban ku harta, tanaga, fikiran, Hakikat izin Allah ya acara bisa terlaksana pamudah-mudahan segala rupi pengorbanan orang sing jadi tabungan-tabungan amal soleh. Rizkina, usahana, ekonomina, pertanianana, nelayana sing di dibarokahkan ku Allah. Wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru simkuring nusami nafah hadir di haflah mubarakah. Anu tetiasa disebatkan nami-namina, kumargi ngamuliakan tur ngagungkan karena ilmu-ilmu aranjenanana. Pamudah-mudahan aranjenanana sing dijadikan ulama-ulama anu saleh. Sini paranjangkan yuswana, disehatkan tohir batinna, diberkahkan ilmuna, digarampilkan milik rizkina. Oke mudah-mudahan di paparinan turunan saroleh solehah anu bisa neruskan perjuangan-perjuangan anak. Oke wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri di tingkat tiga kecamatan Surade Oke di tingkat desa Kersana Palurah Pasiripis beserta jajaran anak Nusami Kusim Kuring dipihormat Oke guru urang sana sebagai ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Surade anusami kalintang kusim kuring lebih hormat doakan para pemimpin orang sing amanah para pemimpin orang sing saroleh hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain bil khusus grup hadroh nu paling unik sabab sim kuring kakarak nyaksian kuring boga grup hadroh tapi ternyata ia lebih unik Iya kudu buru-buru asup kana TV ya. ya. Sabab kabeh eleh ku iya. Reuas yang tadi neleuna. Pengen aing tadi rek nginum galon eueuh dibawa ka dia galon aqua. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Hebat. Coba-coba penting teuing geus Aing ceramah encan ieu. Ya bahkan aku bijaksana ngondang mau balik nu jauh ho perjalanan anak Aing ceramah kedeng disarekan ku panitia penting teuing aing balik jauh ai orang dia mah deket 15 ngendong aing panggung isukan bisa ditinggalkan ya pe nangis babe aku aing deh makanya aku bijaksana yuk supaya kuring ke ceramah gitu ya Bu <laughs> penting tinggi sing hot sing karalas nungtut hiji-hiji <laughs> eh alas nu balik teh heula Salah kena kawin deui sukan Alhamdulillah alhamdulillah zum kuring kaget tadi ningali dikira alatnya nu biasa normal bae hadroh ternyata kayu rekal Quran dibabawa. Heeh para ge ngalogat kita beta ya kreatif santri subhanallah nah, iya anu luar biasa teh nu anu biasa mah alat biasa geus biasa tapi luar biasa tina kayu ditakolan ngaluarkeun suara begitu indah subha subhanallah oh mun salemur jeung yang dibawa unggal peuting yang ceramah subha enggak cek sound cek sound tadi cek sound hmm. Nah, aing ceramah pan dia onang dia onang ceramah kayak lah. Kasep tenang sabar jangan ada kerusuhan cacing doakan ya para santri sing diberkahkan amin sing diparanjangkan umurna sing dihasilkan ilmuna sing jadi ulama-ulama masa depan amin ya Allah ya Rabbal hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain dipayun pangluhung buka jembaran mana puji nu jadi panghias hati orang pintonkan kanu maha suci puji nu jadi panghias rasa orang sanggakan kanu maha kawasa Wereng nitis wancir mustari ninggang bangsa nulugi natak diri tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinglar. Jauh-jauh di jugjug anggang di teang ngelet ngengkai kaban dalet ngembat-ngembat nyatang pindang. Ngariung mumpulung bongkok ngaronyok yang ibu-ibu numara rontok rara noktor mereka anro. An kuring pesan-pesan ke orang citariti, ibu-ibu numara rontok ulasok sok nekat-nekat memakai celana pondok. Bisa gedel ngegenok segede batok kona tuur jedelek lo kona cangkeng ngadadak incok jeng si Asep Mubarok sok kaya ngarontok <laughs> ayo keur kieu rapi alhamdulillah yakin orang pasir ipis manggis biasa nutupan aurat Ih bukti nanti bendera rapih kia tuh Ih, hebat nyaho ayo ada kering ngaji. Biasa we di luar pengajian berang-berang ya warung mah utang somplak sabelah. <laughs> Leheng menherang herang Leheng menmulus, hapur parat kabujur. Ah, baru-baru merangsang najis yang najong tepantes tati nunung he dengeken ya ya haji odah eba, eh epon nyai dengeken itu si uun melototan yang tata dia tak <laughs> acah dengeken eh oh ayah be acah eh tak acah di mana mana eh ya, we weh sing istiqomah nutupan aurat amin ngaring mumpulung bongkok ngaronyok diafla mubarokat ya sanes nyuk curuk ilmu pada nggak bisa supaya bisa ngaronjatkan iman jeng takwa orang ke Allah subhanahu wa ta'ala mugi hati kawi keterning ati yang karuk dina kalbu kalian kawan dengan manah anu ikhlas ngelangkahkan dua dampal sampai di masing-masing bumi nah sejak ngupingkan pengawasan tikawit dugi ke akhir mudah-mudahan amal orang masih ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu soleh atau salah jana rahmat salam kau lujengan begitu tetap salah lawas naku Allah dilungsurkan kajungjunan orang sadayana حبيبنا ونبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم kepada duriyah duriyahna kepada keluarga kepada sahabatna kepada tabiin atba'u tabiin kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutna khusus orang nu hadir di tempat mudah-mudahan orang sadaya nama singkengeng syafaatul uzmana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lewat mimbar anu berkah iya, sekaligus simkuring ngahaturkan ke orang pasir ipi susus citariti wilujeng tahun Islam heavy new years to hijrah menengapalkan tadi aing eta Selamat tahun baru hijrah 1441 Hijriah di tahun anu kapungker kamari kaliwat ke orang mudah-mudahan leta loba dosa jeung kesalahan orang singa dina pangampurana Allah tahun engal ia mudah-mhan orang tetap Adina bimbingan Allah subhanahu Wa ta'ala singkingg Hidayah di Allah subhanahu Wa ta'ala bisa ingkatkan kualitas amalibah ibadah u ke Allah Subhanahu Wa ta'ala anu pentingku orang disiarkan soksana hajan memang puten Pak ketua MUI pun guru Abuya bunten Aak Ker semmarak namun Harroman dimana-mana ayau nyeletuk masih karena ngaku Islam ngaku Islam untuk majarkan Muhammad maka di ayaaya kepan pencetusan tahun Islam tadi zaman kifah Umar bin Khattab Rasulullah gefat Abu Bakar sinddik aya Hayayo di aya-ayaken aunadah Awas jangan luruskan aqidah urang ba setan mamakan Islam ngakungaku Islam asuh kalau belum umat Islam hati-hati jerowana anak rampung rampung aqidah suasana so, jangan bari mamawa gambar ahli sunnah wal jamaah saya ge ahli sunnah wal jamaah hati-hati jerona ahli salah wal gagabah benar tak mantak tuturkan ulama-ulama orang nu aya di urang di dia benar benar tak nu jelas sanadna nu jelas masantrenna mantak aing guru TK jalma nu boga guru loba jalma guru tapi teu boga guru di mana di internet masantrenna di pasantren al interneti ngajarna dua Kyai al YouTubeubi Ky algugeli lain ulah neangan ilmu karena internet lain tetap kurangangmoga pun panduan guru urang dimana menang makalah ilmutina internet asongken helaka guru leras tegang Abdi keg elmu keterangan anak lamun cek guru bagus sohe akan ngamalkan amalkan berarti ayaah mempertanggung jababkan sing jaga sing kuat ya kita halus sunnah wal jamaah na urang sadana amin ya Allah ya Rabbal ah di Karawang jalan mengaco pedak ke Semarak sabulan atau muharaman mah gebiar terus bener deh. salila can beak muharaman mah terus gebiar muharaman ayaknya. kene alhamdulillah alhamdulillah nyebutkan ngomong wawah tiri tuna kanji reka mana muharaman wawah tiri tuna kanji kesel aing kadu gitu sampur ganda jelema ngomong nasi bieu nya mau awet di itu nak haji aisyah eh, si air hati di itu pan ngahulang deh gitu kan itu maksudnya naon kang haji aisyah eh, maksudnya naon tadi nya mau awet di itu nak kang haji heh aing aing nanya si air hati di itu panggih jeng sasya di itu mawa naon si hati di itu irah si arah deh mungkin liar atau jelema digitukan kok kang haji jadi gitu bawa nasi ya gitu atau lamun mung di gitu-gitunya ulah gitu tak gitu <laughs> aing terus bukan gitu makanya orang dia ulah ih menik gitu <laughs> nah nanti kada wati awet wati dituna atuh sia irah ka itu eh air ramean kia nama anyar perayaan nama anyar terus di zaman zaman Nabi Canaya ada pencetusan tahun Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab sejarah Umar bin Khattab jadi khalifah penyebaran Islam semakin menyebar kemana-mana keluar negeri, keluar negara sehingga loba negara-negara batur hayang silaturahmi, hayang berhubungan dengan Umar bin Khattab ngirim surat kepala-kepala negara-negara tetangga ngirim surat ke Umar bin Khattab hayang berhubungan politik sabab terkenal Umar bin Khattab adil Umar bin Khattab tenyian balasan surat nah sebabnya isin can boga identitas tahun sementara surat di kepala negara-negara sahabat malah ke identitas tahun ayo nama ke tahun miladi tahun kipti tahun masehi Umar bin Khattab bingung rek ngabalesan surat can boga identitas tahun Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah usul ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab atau orang yang kedah gaduh tahun tinggal Jokumar Biotopb di mana ngitunga tahun urang kuringkermikirkan Jokumar Bib nama muswa panggil sad sahabat dipanggil aya usulker musyawarah etangtina Maulid nabi Tilahiraan nabi terus dimusyawaken temufakat dariterima Akhirnya usul, yes hitung wae tina wafat Nabi, teu diterima. Akhirnya usul, yes hitung tina Isra Mi'raj Nabi, teu diterima. Akhirna Ali bin Abi Thalib boga usulan, yes teu kudu riweuh, tina hijrah Nabi. Sahabat kaget, nama ketina hijrah Ali sabab hijrah Nabi di Mekah ke Madinah itulah awal momentum paling penting bikin nyebarkan Islam ke seluruh dunia. hikmah hijrah Islam nyampai ke lemur urang lamun tay hijrah Islam mulibak di Mekkah baik makanan salah kaprah lamun ayat jelemah anu aban Islam majar ke Nabi Muhammad apa hijrah meninggalkan Mekkah kamdina gara-gara siun kuabu jahal maaf hijrah Rasulullah di Mekah ke Madinah lain Rasul sian ku Abu Jahal tapi strategi nugas diatur ku Allah bikin ngembangkan sayap perjuangan Rasulullah sabab hikmah hijrah Madinah mampu dibangun Rasul mampu memupuk silaturahmi yang kuat pasukan Islam semakin banyak hikmah pertama Mekah bisa ditaklukkan ku Rasulullah Hikmah yang utama lagi dari hijrah Islam nyempi takadika surade nepi. munt aya jasa hijrah nabi urang mualnya wudhu mualnyaho Islam mualnyaho sujud mualnya hor ruku saahnare berarti orangnyaho Islam nyaho iman tegening ayah jasa perjuangan Kangjeng atuh wajar umat Islam satusakali mengenang hijrah nanabe muharaman muuludan Rajaban sabab du dippriathe jehe jeinajallma anu paling gede jasa nakah umat Islam ulah pinternya daharan jasa batur waya tuh sekali-kali sing bisa nyen jasa kabatur betul orang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain bener tak? jalan hade teh jalan sok resep nyian jasa kabatur lain resep ngadaharan jasa batur waya Makanya orang dia kernyian jasa harta dikorbankan tenaga dikorbankan mengenang hijrahnya Nabi supaya jadi jasa amal soleh payunan Rasulullah di amil mahsar bakal itu kerkenjeng syafa'ahna amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal alamin diajar nyian jasa orang dia yang jadi amal soleh sampurin di kiawah leres leres Anja goreng lamun can beki cicing baik tolong mampu saling menghargai perbedaan silakan anda beda tapi tolong menghargai kedepankan ukhuwah islamiyah lamun Islam jeung Islam di Indonesia numeritas jumlah terbanyak di dunia adalah di Indonesia nges mampu ngaharapkan silaturahmi ngahiji yakin Islam Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan amin ya Allah ya Rabbal ngendi orang na gampang dicobak cabik bahkan gampang diacak-acak beda kaos ustad yang ustad tanya. bener tuh pemilihan ngebegek nama masih kene panu bingung jamaah nu bingung jeng jamaah aing kudu milu ka mana aing ngaji ka ustad itu nu iya molototan ngaji kanu iya nu itu ngebegek jeng jamaah isukan main eureun bae lah tutuna ustad bagian ngaji ngahuleng di majelis ke matahan karpet eh gak jamaah nawa benar tak benar tak jalin silaturahmi yang kuat la quwata illa bil ittihad tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan betul betul nggak ya teh kahayang Yahudi ya teh Yahudi dunia gitu ngajakan perang ke umat Islam Indonesia secara fisik tewaranian Yahudi dunia Amerika tewanian namun sebabnya nyaho sejarah perjuangan umat Islam Indonesia 350 tahun ku Belanda tilu tahun setengah ku Jepang encan Inggris Portugis pernah darah datang mampu diusir ke umat Islam betul sahan ngusir ulama kiai santri Laman Allah kalimat Allahu Akbar tibang bambu runcing bandring belati pedang tapi bisa ngusir senjata canggih Belanda betul makanya santri kudu bangga istiqomah di pasantren Suksana jan aina diledek, dihina jadi santri, dipandang sebelah mata. Yakin, lamun ente santri istiqomah di ayeuna di hiji waktu Indonesia akan membutuhkan santri. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sing istiqomah santri. Ayana orang dihina diledek jadi santri namun istiqomah yakin engke orang dibutuhkan saksian ke tinggal jelema bararodo di Indonesia mulai sadar jelema bodoh tidak kabodoh anak-anak hayang sholat tinyo ilmuna hayang wudhu tinyo ilmuna hayang maca Quran tinyo ilmuna datang ke ulama sepuh gestara raya kei sepuh gestara raya rek menta ilmu ibadah kasaha eta jelema bodoh pasti kasantri nu ayana nungke bakal jalan di ulama syubadul yaum rijalul ghad santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang siap santri kemana balik wae siapa mending jadi kiai santri oh nu moneter ya mah sebab moneter teu wauheun kaki kiai petani-petani hayang boga beas di memiti plak pare nepi kapanen sabara bulan petani tilu bulan karak boga beas mending jadi kiai kiai matu kudu tilu bulan dua jam jadi beas <sighs> ya iyalah tiap kuring balik ceramah eta panitia nu sok mahanan beas dua jam jadi beas yes biasana Dina berkat sok aya be Iya mah biasana Ayo di dia tuh biasa mah atunya biasa ke cicing RW cicing RW nggak seluak lihat gue cicing sikat gue RW tanya ke petani lamun hayang boga cau asak ti mimiti melak nepi ka asak sabara bulan sataun karak cau asak mending jadi kiai teu kudu sataun dua jam cau asak eh aing tiap balik ngaji eta berkat na kardus aya cau biasa mun di dia teu biasa biasakeun atuh kudu deelingan wah ih ya cicing cicing cicing cicing nunung cicing sia. sing sir ilmu santri oi kudu bangga jadi santri insya makanya ibu bapak boga anak mas santren itulah mutiara termahal yang masih tersimpan yakin tuh ibu bapak sakaratul maut diantarkan ku anak nu mas santren insya Allah menghadap Allah diantarkan ku ayat Quran Ibu bapak sakaratul maut engkak-engkakan bapak anak anak boga tilu lalaki kabeh nu bungsu balik di pasantren di bejaan nah bapak na sakarat eta anak nu bungsu terus wudhu nyokot Quran diuk gigiran bapak nanuker sakarat Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Quranil Hakim datang anak nuka dua di pesantren terus wudhu nyokot Quran diuk gigiran bapak nanuker sakarat Bismillahirrahmanirrahim Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir datang anak anu cikal di pesantren terus wudhu diuk gigiran sirahan bapak nanuker sakarat di diangkat sirah bapana dilahun ku anakna ditalkinan ku anakna pak sing kuat iman pak tuturkan kalimat nu dibaca ku abdi la ilaha illallah bapana miluan ngucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah les bapana maut nikmat ninggalkan dunia yang harap Allah diantar ku kalimat dikir anu bijil tina letah anak-anaknya hayang dek itu nggak bisa ngaji can anak sia eta masalahnya hayang hayang aya anaknya tadi pasantren kan sarajeng melak lamun dina sugan keron bi melak lamun dina naon dina sugan buahnya mudah-mudahan dipupuk make meren hasilnya aja barangkali tapi cilaka rugi ibu bapak sakarat yang hadap ke Allah diantarkan ke budak-budak anu toleh lawan kata soleh adalah toleh tok neon bangkar warah bapak sakarat anak nanubung suko koloyongan terus ngoplos kerating deng dicampur kusoptek. Bapak sakarat malah kekoloyongan eh babe action wae lah action bapak sakarat action datang anak duka dua aww ngadon ngaganengkeun mewek ngagugulung bapak sakarat <laughs> Wah, ampura nyai loba dosa. Ya, satu panyebut panyebut. Bapak mungkin liur. Keur sakarat ditanya nyebut nyebut naon goblok. <laughs> aku nyebut but. but datang anak nucikal mungkin edan mewek kabulung bana he dan bisa nyenengken ba huh satu bang lo tokolo bapikiran bebaskan be bebaskan sawahmah guaa kebon Imah tokok mobil kabeh gua ba na teh jadi pae Bapak ada anak cager karat gorejat beri nulak cangkeng tolol sia aing can pae geus ngarampok rugi boga anak benar kitu naudzubillah min dzalik subhanallah min dalik doakan ya anak orang sehingga rara selel nu manfaat sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain jadi usulan Sayyidina Ali bahwa hitungan tahun Islam diambil tina hijrah sebab hijrah cikal bakal penyebaran Islam secara sukses dan sampailah ke seluruh pelosok dunia alhamdulillah alhamdulillah iya ya nu kudu digebiarkeun teh ulah tahun baru kafir wae ieu iya, Mama masehi dirame-rame Desember kajian Wari. amit amit lebih kan ini nama lirik tarompet alasan yang incu nak pukul ini nah nyupan tarompet itu bener bela nu beli tarompet yang masehian mah harga dua puluh ribu tiga puluh ribu dibeli tata rompet giliran pemuda remaja masjid arek muharaman membawa proposal mintaan dana ke masyarakat ayah nu benci ke panitia bahkan nu ngageblugen pantok licik sia jadi umat Islam Eh jangan agama na sorangan koret sia benar ah ya nu gitu di Karawang mah eh di dia ah sia suudon sia ah oh ya ayah. oh wah nyabunya oh wah nu ngaku <laughs> Nempo panitia mau proposal tengah curiga nitah ke anak nah tutupin kantor tutupin pantok Nah mak itu panitia panitia muharaman ya cici paritih ya tapi cicing diharap lamun nanyakeun mak bejakin can balik terus mah pelit ngebohong dobel dusana ke awewe ta anaknya jadi satpam harapin pantok gitu. <laughs> panitia datang Assalamualaikum yang mak ya yang budak letik jujur tuh bisa bohong budak na ngaguak cek mage can balik <laughs> cek emak panitia ngahuleng cek emak iraha jang biar berarti Maya ayah di dapur subhanallah jika ay ay ay teboga mah teboga we atau mere-mere cai ke panitia panitia Hampura balik di Jakartanya kal duit Ari nyumbang maang kana muharaman tejang santunan yatim Komo ngan nya kal duit kopi ngopila ngopi anya bisyahara ngopilabalik insya Allah bisusul ke bungga ganjaran hebat ibu-anitia benerblu pantuk Sukalina kanyahoan ku panitia kunaon ce kucing napa panitia bulak balik wae Cek panitia ho ari cek iya mah ari bade nyumbang mangan teu teu sawiyo ce doa nawe arek lah nyumbang bisa diomongkan ke Tah tulis tah umumkan Jumaah tah 5000 5000 yang diumumkan Jumaah oh cekek no, gitu mah tapi di dia mah kompak alhamdulillah alhamdulillah iya nu kudu diramekeun ya syiar ngagungkeun agama Allah berarti cirina orang Citariti orang desa Pasir Ipis ieu iya teh tararakuana hebat ya kan cirina jalma nu takwa bijil tina hate narasa takwa anu hebat maneh resep ngagungkeun syiar agama Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ulah tahun baru kapir wae tetangga kuring tilo horke nengis karena mobil sa mobil sa keluarga ecer kamaran monas ji monas ayah naon eh tahun baruan ji tahun baru nini nini mari lu monas da panggung no gede monas menjelang tahun baru masehi desember ke januari nini nini mari lu marawat tarompet kayang temelak nanti korona dok pusing <laughs> nepi asar di Monas eta keluarga Masya Allah keluarga Cikampek ayo ngabring tetangga ditanya teh rame ojo rame Yuh, iya, budak ngora wungkul musik geus ager-ageran ti luhur keneh di Monas panggungna gede encan di Ancol gede panggungna Monas cing cing cing edan Wet, wet. Hajar ku ancol. Tahun baruan rame artis akademi dararatan. Dua poe aing ngapalkeun eta. Eh bisi teu ngeunaheun ketukan anak. jelema mungkin penuh di Monas di Ancol rek tahun baruan dar maghrib Ancol jarak rada deket ke Istiqlal umat Islam ngegerut kita sarar ujur ke Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Istiqlal tadi hargaan jelema dan rek sholat maghrib di Monas cing cing cing Astagfirullahaladzim Benar tak? Beres maghrib di istiqlal Ainuker tadarus Bismillahirrahmanirrahim تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير malam tahun baru kata tahun baru masih kamari papan malam Jumaah anu tadarus nurut takwa Diancol. la ilaha illallah la ilaha illallah panggung Tadi hargaan cik di maghrib kai sama eren hela harga hargaan jalan manuker ibadah benar tak? Benar tak mungkin penting mungkin pinuh ancol jeng monas tahun baruan menjelang jam 12 tengah malam mulai hitung mundur 10 detik 10 9 8 tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. neng tengah peting. wah edan kok mau dibonas kakinya di atas sing kalau jelema edan goblok pusing aing beres pesta pora hura-hura mabok merajalela maksiat merajalela esok-esok Allah ngirim cai ke Jakarta banjir gubernur melohok ini kiriman dari Bogor Hah. nyalahkan orang Bogor coba lamun orang Bogor nggak jarawab sorry aing tengirim cai Eh sadar euy, Dimana datang musibah, datang bencana ulah nyalahkan batur, introspeksi diri. Siapa tahu bencana datang karena perilaku kita yang ngundang karena ketika datang teguran satu makan nangka semua kena getahnya betul salah kaprah jelema delingan ku kiai ngelawan masing-masing kiai ngunah eta ngomong masing-masing cenah Colomon kiai nasaruana cek kiai alus mending masing-masing <laughs> sia capai mandi sia sorangan <laughs> aya nu paeh mah kiai digugusur Kurang aja lagi maut kiai terus ay masyarakat terus kumpul ngan eueuh nu bisa ngamandian nungguan kiai cek kiai aja bejakeun ka salaki aja nu maut masing-masing kiai na dendam Oh, siapa lamun eueuh nu nguruskeun eueuh nu ngamandian teu bisa ngamandian teu aku mayit dilelep-lelep ka kula leheng lamun anak nasi mayit benghar <laughs> anaknya kreatif cek anak nangges awah nunggu mandian mah mayit bapak tayakan kena mobil bawa kemana steam <laughs> mayit di steam gila sese sekalian hmm. ulah make anu ulah <laughs> make kanebo Metereh garing terus make kit ame herang banget mayit ulah dikubur bawa kasorum siap kredit mayit gitu Astagfirullahaladzim Eh ngomong sia tebutuhku kiai ngalawan masing-masing ditinggalkan maku kiai kelabakan. Benar tak? Benar tak? Masing-masing kiai ngenah wais ya masing-masing. Nu kama mah kuring iya kiai Tengah rugikan batur iya. Ceksa tengah rugikan batur. Datang mah tegoran ti Allah kabeh ka bagian rugi. Wah tsunami musyawarah Wah, Sugan cek tsunami, belok-belok imah kiai liwat liwat liwat tuh bisa imah kiai ge benang kakeem kiai na salamet naik tangkal kalapa make kolor ke samping ke bawah tsunami tihulah. untung kolor pagi. coba lemon kolor na kiai morosot ke bawah tsunami <laughs> eta reki kibar mana manuk jaba manuk kiai mah mahal heseneangan kurungna ye cicing nini nini kos nung artis ya bu bu loba musibah di mana-mana gara-gara perilaku orang-orang kene teu ujung-ujung musibah datang lamun eueuh nu ngondang lamun eueuh nu ngon nunggu beladageun gunung meletus Allah dengan kekuasaannya nu namplokeun cai laut di tengah kadarat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya can pernah aya berita sugan gunung meletus gara-gara dikompak ku insinyur <laughs> di gunung ayo meletus meletus paeh insinyur iya, na derewek monyet jangan pernah ya tsunami terjadi sugan gara-gara profesor di tengah laut <laughs> kokobok <laughs> ayo tsunami tsunami tsunami paeh profesor na dileg-leg teri anu nyieun kabeh Gusti Allah maaf ngan eta kejadian ayah nungon aya nu ngondang contoh logika na ya, budak letik cerik, yang ke bapak bapana cek bapak bapana konon jang cerik, dicabok pak kusaha kusi aa ku lanceukna cek bapana nah lancek mana makanya nyabok HP si aa dicekel ku ujang ragrag karena batu belah wajar nu cabokan cabokan lanceukna tapi nu ngondang cabokan kelakuan adina nunyian kejadian il iya, alam tsunami, gunung meletus, gempa, longsor Allah dengan kekuasaannya tapi yang ngundang adalah perilaku manusia anuus doraka ke Allah sombong ke Allah benar? dimana datang teguran kabeh kebagian leres? untung tersekaligus ku Allah dihancurkan di Indonesia lain mampuhan Allah mampuhan ngelengitkan Indonesia sekaligus menghilangkan Indonesia sekaligus Allah mampu kalau lihat peta Indonesia daratan dan lautan masih luas lautan ditamplokan cai laut rep lengit Indonesia kabeh bisain Allah ngayakin tapi kunon dituntut tsunami pojok belah dituhela pojok belah ditu gunung belah dituhela sing meledak dituntut tersakaligus sabab masih kena ayah benteng saha benteng nah tuh masih kena ayah bapak-bapak naik betah diuk di masjid di maghrib di isya zikir ke Allah tuh masih kena ayah kiai membawa kitab mapai majelis taklim ngajar umat Islam supaya bener ibadah tuh masih kena jelema benghar naik nyantuni yatim kapakir miskin berehan tuh masih kena ayah santri anu betah diuk di tempat ibadah di pasantren lamun ewe nukarar itu lamun geus eueuh nu itu leungit Indonesia euy Allah bisaeun ngayakeun Laras, laras. maka aku disyukuran karena sok ibadah teh seolah-olah orang numpang hirup ibadah ya teh mun geus eueuh nu ibadah Masya Allah hancur maka sing diraksa ieu sing jadi benteng ya gebyar model kia jadi benteng khusus surade sing dijauhkeun tina balahi amin khusus nu halaladir sing salamat fid dunya wal akhirah amin Ya Allah ya Rabbal Ya Allah ya Rabbal Sanu ngondang ya musibah Saha Perilaku manusia Pernah dikomentar kumang Haji Roma Iraha Eh Irama Pens beratna datang silaturahmi kamang Haji Roma Assalamualaikum Bang Haji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saminggu aing latihan eta cicing Gimana Bang Haji sehat? Alhamdulillah. Ngenah om malam nangis ngomong itu. Bang Haji, Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Eh, kuring gesok lalajo baheula keur ngora lalajo aing baheula di lemur masuk layar tancap baheula air film terjauh terjauh tiberi prima si doano baheula jeng Roma Irama lamun guys datang film Oma Satria bergitar wis naik kuda Oma muncul musikna jeng jeng jeng jeng eta musik Oma eta jeng jeng jeng jeng mijil kuda. terutak terutak terutak Oma naik kuda mau gitar. terutak terutak terutak terutak terutak Hmm. Soalnya neta, tak. Aing. Ini tega saya nyebut kuda kain. Kakarak aing ceramah jamaah henuan nyebut kuda kain. kaciri dendamnya kain awewe ya ya peting kuring ngaji di Balaraja Tangerang nyaritakan nubia sora non eta ibu-ibu sora aja sepu barok niru sora kuda ngeneh ngajawab nah ari bia sora non kuda pelecehan disebut kuda Lompat oma, teruntak, teruntak, teruntak. Ditembak oma ku musuhna. Kena kena ping-ping na getihan. Diusap oma. Astagfirullahaladzim. Kalian pasti akan merasakan akibat dari perbuatan kalian nanti. Karena Allah maha segala-galanya. Assalamualaikum. Oh mama jeng penjahat gak ya, assalamualaikum wae. lompat deh oman kuda. Tunduk, tunduk, tunduk. Saya nyebut kuda deh ya. Eta ibu-ibu harapan teh maka tiung biru tah tak. Ini salah nggak menyebut kuda. Hmm. Nah salah kina ya di salah kina maka jas. Si Aleha eta. Ya yahau aing ngaranna. Itu si Apip. Alhamdulillah kuring sakelas ke DPGA Cibadak baheula tah. Si Aleha teh eta teh. Sakelas. Bobogohan lagi di PGA baheula teh jeung si Apip jadi ayo lu nu ngantur baheula ya sweet of memory mengenang masa lalu ketika ketika, ketika di udak-udak berit tadi buat nyebut kuda si alea dan damai nama tiba heula Oma lompat deh oh Oma tadi ayah wewe nyebrang terus terus hmm. cek Oma kau kah itu rika Mumun. Oh, Mumun. Dikira kau Rika. Terima kasih Mumun. Assalamualaikum. assalamualaikum wae Om mama. Bang Haji, musibah lupa di Indonesia gara-gara saha? Dijawab ku Bang Haji Oma. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti. Allah itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa betul berbagai macam cara dihalalkan demi kekuasaan betul di zaman sekarang kita ciri oma itu oma lah menyanyi tungtuna muriang hmm, hmm, hmm enggak begitu aja banyak orang Islam yang tak sembahyang betul untuk tahlilan ngaharamkan muludan ngaharamkan rajaban berjamaah oke, ngan kurduaan lamun geus nginjem duit oh mun jadikan dijadinya ya, lagu Katukang kredit atawa nginyem nasa juta ngembalikan dua juta pajarkan mah ngomong nanulungan padahal mah nyiksa riba haram oh sia anu langganan bang emok ya ayah diri cicing langganan oke okay, sia musibah Allah ngangkat barbel besi 50kg diangkat ku lea asapang jagona ngangkat beas dua karung dipanggul ke pundukna asapang kuatna tapi loba Jelemahis ku ngangkatken lengen tekua besi 50kg beas dua karung tekuduk Dengan ukur malah kalimat Allahu Akbar lohor opat asar opat maghrib tilu isya opat subuh dua loba jelema geus teu terus ngondang musibah datang mah musibah kabeh kabagian ayo hijrah hijrah hijrah ulangan sakada diperingati hijriah hijriah Ayo perilaku orang teh hijrah hijrah gerak sujud geus dengdek ya dunia lamun aya keterangan cara pernah aya menyebutkan bahwa umur dunia ti hijrah adalah 1500 tahun ti hijrah tereh karena deketna kiamat ayeuna dihitung tina hijrah 1440 hiji tahun berarti ka 1500 sabaradi empat puluh salapan tahun deh terawin saya buruk, eh bisi apkir manten daripada di kilo santri tetap fokus ngaji awas ya kalau kawin ngaji can beres santri ayeuna tuh dah kamu gobar mau bertanya ngaji cantimu, nyaman randa ngajilah Insya Allah ulama kami mikirkan bikang <laughs> ilmu geus karai awewe bakal ngudag-ngudag <laughs> dah buka hutang siap. <sighs> loba jelema geus poho ka Gusti Allah diadanan noyot bae adaan maghrib eta salakina mentok gak tipi we ku pamaji geus lo berita we berita rame Kang guys adan maghrib ngadenge engker ke adan yang mendekati ke masjid tiba ngajol tapi tengah ngajol-ngajol saya teman dari komat kang eta geus komat lah paling ge tiluan tenang bae atuh jeung manehna jadi opatan itu. kang eta geus amin di masjid <laughs> karek amin ka hiji rajin ngitung amin saya teman tempo eh, bubar kang geus bubar di masjid itu <laughs> lah tenang teu magrib ayeuna isukan pangih deui sok tahu rasan umurna rek nepi ka hari padahal ajaril datang teu bebeja heula leres leres di adanan komo subuh mungkin merungkut baik tengno nu adana teh nyetrum Udah beda hawa adan di urang jeung hawa adan di Mekah. Ya Allah ya Rabbana, adan di Masjidil Haram rasaan kasedot jamaah kabeh lalumpatan ke jero masjid sin tinggalin berjamaah. Allahu Akbar Allah kampung adan di hotel di maktab di swalayan di pertokoan kabeh toko narutup ngadengi adan nu belanja diusiran haram haram haji haram ruh ruh haram tutup ayat diurang ngadengi adan lohor warung nutup kok mau loba nu belanja Kalau kalaki adan ayo we licik bener tak? makanya ya, pemuda nado bangkit santri bangkit jadi penerus nu adan budak ngora lain ulah ku aki-aki lain ayah huntu huntung beak karena mahroj lengit lagu kiroat lengit maksakan adan subuh lol sih anu nyari huntu halo Uh, makanya resiko dalam mendilmur uh, pasantren uh, santri maaf asap parim syiarna ibadah makanya dilmur teh kudu ayah pasantren kudu ayah santri ame hirup syiarna ibadah sok lewe santri uh, budak orang tampil bahaya riweh unggal subuh asa ngedengekeun festival aki-aki lu ngahudang ke aki-aki tiap lembur lembur belah ditugas kadenge astagfirullah lu malar mungkin mebes weh temalan lembur belah ditu eling eling umat dawuh nu areling aki-aki frustasi Dawah nu datang tunggu nama aki-aki nage sare di paimaran udang-udang jam 11 berang atau main nage teh salat subuh <laughs> temalan lebur beladi itu aki-aki deui wae manga para wargigara guga gugah guga guga saked sub sub manga ka caragara caratos carahi mare carareho hoba lagi- <laughs> na pikun bau saharu udang kita sarenya sarek doi tungtung mah di masjid subuh opatan opatan subuh di masjid aki-aki kokol bedung pasaran aduh ya Allah ya Rabbana hudang eh hudang budak korana tampil insya insya Allah sing saroleh baru dak namin ya Allah ya Rabban sadai ngondang musibah di Indonesia loba pemimpin sarakah nancerah tapi tekabeh ayaah nusar olehleh duja-lujur ulah dicap goreng kabeh karunya kanu bener bener ga kadang-kadang memeh naik karena korsi dewan dihanapna ngadege tan malaat nu dipakai politik nempok kanula lettik Anggger ccing diluhur edukan duit sidang nu dipakai politikli nipu kanula lettik na nabe nugampargammpar anu sebe sebe oh gitu Yo barat Jawa Barat Jawa Timur Jawa Timur nu malarat tetap malarat di laluhur mungkin makmur bener listrik listrik neon neon tai kuda di kadutan ngerti teh cek sarua listrik listrik neon neon tai kuda di kadutan rakyat letik kelaparan tenaon naon nu penting beteng bapak beteng ibu di laluhur ngagerendutan gitu kabeh aya nu jujur nu nusok resep ngebelaan rakyatna doakan sing saroleh amin ya Allah ya Robban sahadain ngondang musibah di Indonesia loba jelema nu geus ngahina karena amaliyah ubudiyah para ulama-ulama soleh silakan anda gak senang tawasul tapi tolong jangan memusyrikan betul silakan anda gak senang meludan gak senang rajaban tapi tolong jangan dulu mengharamkan betul leres teh ah nu ngaledek jangan tawasul yang naon ngiri patihah ya, kanunggus maut emang ku naon atuh mal kadengil nagus pae kan gue kuring omong nan ente piye iya agak haji jangan naon urang maca patihah jang kanu maut panu maut geus pae hur panu nama teh pae terus apa nu pae mah geus teu maca patihah mal kadengeun ge moal kunu maut Oh gitu. Atuh ha, Kang Haji logika nawe. Logika naon? nunggu payah mau ngadenge Kang Haji nu ngadenge mah nu hirup di mana-mana ge Kang Haji logika atau Kang Haji heh siapa make logika aing make iman aku mah cek logika gitu nunggus payah mau ngadenge sabab nu ngadenge manu hirup pungkul tapi lain cek iman cek iman kuma rek tengah denge tekudu nuan pae sabab loba nu hirup geus tengah denge nggak hulang di gitu oh masalah tengah denge mah kudu nungguan lo loba anu harirup tapi geus tengah dengeng saha Kang Haji aki sia aya kene aya di goran malan ente nah teu kudu hirup geus tengah dengeng jadi urusan ngadenge jeng tengah denge lain urusan hirup jeng pae tapi urusan Allah anu ngaturna bener Allah nu ngatur akina sorangan hirup kene tapi geus tengah denge saliwang bah ka mana das beureum seberapa liter genep karung ya mudah-mudahan abah dilegleg maung amin make amin segala rupa nyambung eh kan jalan gitu kadang-kadang makanya logika we logika iman kemana mana mana Ayo ngomong kembalikan kepada Quran tapi tauhid tadi ajarkan iman tadi pelajari kembalikan kepada Quran eh pandina Quran anu ngajarkan anak leres tak ya Allah ya Rabbana cek logika ge cenah nu pae mah ngadenge heh cek logika cek logika setiap nu lempang teh boga suku nu teu boga suku mah moal lempang cek akal lain cek iman lamun cek iman masalah lempang lain masalah teu boga suku lain masalah boga suku tapi urusan Allah buktina ayah makhluk Allah Allah sukuan tapi bisa lempang naon orai bener akal we akal ai iman ngambang luka belum kusana tutung cek akal bener tapi lain cek iman sok sanajan di belum puluhan poe bulanan lamun cek Allah tetutung tetutung salamet saha Nabi Ibrahim Makan ayah pelajaran cina di neraka ayah tatangkalan hirup pandai protes ku maneh nama piraku tatangkalan bisa hirup di neraka atau kabelum tutung Mang urusan tutung lain urusan sene tapi urusan Allah ulah tatangkalan di neraka nu diciptaku Allah hamba Allah ayah nu cicing di neraka tapi teka belum saha malaikat zabania tukang nyiksa nyiksa saha nyiksa sia tobat buru-buru sia soknya pelekan ke Allah fa'alul lima yurid apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri ngaji mah ngaji so ke pesantren heula sama kaula geus ngaledek kadang-kadang hadis karak apal dua hadis tidak buku terjemah buku na leungit hadis milu leungit siapa ngaji bahkan ngaji untung anak kurang di pesantren kene ke anak kurang nu ngajarawab nang ke amin ya Allah ya Rabban tak jara di ulama besar eh ngan syarat menandang yang manfaat ilmu kalau itu pesantren jaga akhlak kan jadi guru sakit itu adab-adaban kan jadi guru kudu dijaga sampai lo banul pas kendali santri kadang-kadang kasak kakiai sok ngahina ngaledek nyepelekan ngalecehkan sakumaha lila na ente pasantren puluhan tahun cicing di pasantren kitab numpuk tilu gudang lamun goreng akhlak kan jadi guru maaf mual manfaat eta ilmu sebab keterangan al adabu fauqal ilmi ari adab-adaban aya saluhurin ilmu kunon santri bahula jadi ulama besar kunon santri bahula jadi kiai masyhur sabab santri bahula mampu ngabeli hati guru nak takzim hidmah ke guru Kiai bahula sawah nalega Tanya macul santri ungal isuk mal pacul ama wios ama macalik we di bumi sawah ku abdi diuruskan santri bahula ajengan balak kebon nalga tanya homelak naon rek muludan di pasantren ayah cawu asak cik ajengan jang ia cawu pangirim saha sanes pamasihan ama di kebon ama gening asak di pelakan ku abdi kanggo muludan nuhun jang sing manfaat mana helmu kabeli hati guru ku ahlak santri ulama bahela gede kulah naloba tanya huan ayah lauk beak wae da serona kobong kayak rada curiga ya, ya mantan-mantan sero di dia ya <laughs> iya, na panggung ayah mantan sero <laughs> Aing <laughs> tapi Ridho we guru Ridho naon sababna ketika Ridho eta guru butuh tenaga santri baheula mah teh hese sabab loba santri nawarkeun diri hareupeun guru hayang dititah ajengan calik payunan bumina pura-pura ngaliwat ti kajauhan hayang katingali ku ajengan hayang digerok. janganngka dia mohon ama ama dapur benahannyaahan danpangahan rapih mohon amga hayang ditah beda jeng santri num guru bij keluar sing beg ak santri teh menyerap karena bed masuk krokol lebih kaajengan renge urat beng ayaah barukak Dede jangan rek nitah meneh hese siap santri si menang ilmu ayeuna hayang manfaat keluar pesantren jadi ulama jadi kiai beli hati guru ti ayeuna ku akhlak akhlak orang insya insya Allah awas ya bu pak nungonang musibah loba jelema ngahina karena amalia ubudiah para ulama-ulama so soleh sadai cina nungonang musibah loba umat islam resep nyariin masjid tapi mung ngesian eh, pamewah-mewah pamahal-mahal tecerakan can boga, can boga masjid menengan biaya nepi ka jalan-jalan gotongan gentong panas teh dirasa lemparkan saja lemparkan saja <laughs> mangatin apansa dilempar hatu nuhun anu parantos ngalempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu tinggal lempar mudah-mudahan nyara rungsep sok aya nu jariah di jalan sokaya salah teh salah tak te te salah nu salah umat Islam numara rampuh napel med kor eta nu salah kuduna ngarasa era tanu benghar di, di lemur mental jariah masjid di jalan era datang ke jalan Ayo panitia bubar tong mental jariah di jalan gentong kasisikan kabel-kabel gulungan-gulungan gulungan cek panitia atau kuring temen mental jariah di jalan iya masjid di mana biayana kuring numereskeun hebat Islam ta. jangan masjid tuh sawah kuring nubelah itu sah hektar jual yang masjid teu cukup nu deket kantor desa dua hektar tak ulah eta mah batur goblok <laughs> cek panitia atuh nuhun pada dibereskan mah abdi mual papanasan di jalan guys tang loba omong gentong kasisikeun kabel-kabel mik mik mik gulungan-gulungan itu salon salon salon speaker speaker benahan sabar biaya nak sabar adik ya kirang langkung 800 juta adik gening loba kene <laughs> teruskan hela di jalan astagfirullah baru mah gentong gede kasih sisikeun tak jalan mah gitu mah rejeng kan karena gentong garolongkeun nepi ke ujung genteng Ya Allah ya Rabbana eh serek maju na Islam begitu gitu carana bener Batur manyen gereja samiliar setahun beres umat Islam yang musola 4 meter kali 2 meter setahun pondasi itu beres-beres kadang-kadang panitia pembangunan ribut yang DKM perebut duit jariah mana duit itu lurah 2 juta benara mana benara kami dibawa kabang ditabungnya di jalan murah leungit teka panggil deh duit jariah tapi ka leungit leungit kacau bener nganu jadi aneh nadei naon eta jelema daek papanasan mentan duit yang masjid tapi masjid kejijian etan meta jariah di jalan ewe ke masjid-masjid ayah nu gitu, ayah di dia ayah nu gitu ih di dia mah ayah wae ya Allah ya Rabbana eh tadi teh pan di adanan teh murungkut padahal eta keur menta jariah nama daek papanasan Allahu akbar Allah Allahu Akbar teringat main hager papanasan menta jariah oh karake adan nepi umur teh kalohor molor deui coba teh hudang terek kudu ngusak deui sakitu teh geus nyatrum eta nu adana ta eta adan make kiroate teh kitu da adan aya senina adan Mekah tanu eta adan itu e, Cisaat Yasti ayah masjid kaum tah Yasti Islamic Center ngenahin ayah di nukiu Allahu Akbar Allahu Akbar kaum surade ayah di nukiu Allahu Akbar Allah Citariti gitu. <laughs> pemanjikan nama lototan dan esok subuh itu salaki merena makanya <laughs> nu ngarora tampil insya insya Allah Saat ini ngondang musibah di Indonesia loba jelema geus resep ngasupkan barang-barang lo diharamkan ku Allah riba hasil nipu hasil mase hasil maling hasil korupsi diatkan karena beteng jadi daging jadi getti maut teka bu tobat hati-hati sau nabilahmin haram setiap daging getti dicitakadaan hasil haram maut teka bu tobat maka di akhiraak isi beteng na diganti ku se Allahudzubillahmin lama tuang se Amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban jadi Asep hijrah na Nabi teh eh tahun hijrah teh dicetus kenal zaman Khalifah Umar bin Khattab leres usulan saha Sayyidina Ali dicanakna tina hijrah Nabi supaya umat Islam mengenang sejarah perjuangan Rasulullah yang begitu hebat rela mengorbankan segalanya untuk Islam supaya Islam nyampe ke seluruh pelosok dunia iya jasa nakang Kangjeng Nabi Alhamdulillah Cina tadi Nabi meninggalkan Mekah ke Madinah sian ku Abu Jahal lain. Ketika Rasulullah menghadapi musuh Allah, justru Rasul paling depan. Bahkan Rasul puluhan kali perang selalu menjadi panglima perangnya. Asyidda'u alal kuffar Rasul banget keras ketika menghadapi musuh Allah tapi di balik itu ada akhlak mulianya ruhama ubainahum Ketika orang-orang Nasrani Yahudi menjadi tetangga Rasulullah di Madinah, mampu menghargai Rasulullah, Rasul pun menjaga mereka sehingga Yahudi Nasrani yang merasa nyaman, tenang bertetangga jeng Nabi, hiji-hiji nungtut dibimbing hayang maca syahadat. Alhamdulillah. Tapi ketika perang, Rasul gagah panglimanya nggak sedikit dahi bercucuran darah gigi rontok kerasa betan tombak musuh karena kalau perang Rasul selalu paling depan inilah jenderal sejati Subha subhanallah Memang ayah dikait-kaitkan memeh Rasul hijrah ayah ancaman ti Abu Jahal Rasul ek di penjara rek diusir rek dibunuh Maka surah Al-Arab dijelaskan wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka kau yaqtuluka kau yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin wallahu a'lam bi tatkala orang-orang Quraisy Mekah kafir Quraisy Mekah rek nyentipu daya ka Kanjeng Nabi dengan cara memenjarakan mengusir membunuh tapi kabeh tipu daya kafir Quraisy digagalkan ku Allah justru balik dibalas ku tipu daya Allah wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya Abu Jahal ngumpulkan pemuda Quraisy Mekah diberi pedang hiji ewang disayembarakeun sing sanu mampu ngabunuh Nabi Muhammad di peuting ieu cek Abu Jahal bakal menang hadiah 100 ekor unta ngabring rumah Rasul di kepung peting-peting di jero imah duaan kangjeng Nabi jeng Ali Allah Wajah. Allah tidak membiarkan Habibnya yang teraniaya Allah ngutus malaikat Jibril ya malaikati irham ila Muhammad eh Jibril samperkan Habib kaula Rasul kaula bimbing keluar maka Jibril mayun ke Rasulullah cek Rasul ayah perintah non Jibril orang keluar ayah wengi dibimbing ku kaula kunon gitu pemuda kores Mekah nyanak pedang rek ngebunuh anjen ayah kene Kaula jeng Ali Jibril ajakan Ali ulah tinggalkan bayi di dia seolah-olah Sayyidina Ali rek diparabkeun sorangan cek Rasul kehilat atuh kaula rek bebeja kali mangga Rasul mayun kali Ali kaula datangan malaikat Jibril rek keluar. Saya pemuda Quraisy Mekah mau pedang rek ngabunuh kaula ngan anjeun mau diajakan keluar siap anjeun yang harapan sorangan di dia kumaha jawaban Sayyidina Ali ya Rasulullah selamatkan dirimu ya Rasulullah kalau seandainya kau teraniaya malam ini, siapa yang akan melanjutkan perjuangan Islam ya Rasulullah? jangan khawatirkan Ali kalau seandainya Ali mati malam ini jangan khawatir ya Rasulullah nanti di belakangmu akan muncul beribu-ribu Ali yang siap membelakmu ya Rasulullah inilah hebatnya Sayyidina Ali maka ya ungkapan la fata illa aliyya wala saifa illa zulfiqar tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat zulfiqar Cek Rasul Ali, siang tempat sare kaula, kamar kaula. Ya, sorban kaula nu hejo, pakai simbut ku anjen. Ali masuk ke kamar Rasul memakai sorban Rasul yang warna hijau lalu Rasul ke ruangan tamu lagi Jibril mayunan dirinya Gusti satu acan muka panto canak tanuh sakepulan panangan jadi lantai rumah Rasulullah pemimpin besar lantai rumahnya adalah tanah ngebul lain marmer lain keramik granit diambillah tanah satu kepalan tangan kumakan Jibril bacakan surah Yasin Rasul membacakan surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qawman ma undira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi anakihim أغلالا fahya ilal الأذقان fahum muqmahun. Waja'alna min bayni aydihim aydihim سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون sampai kalimat la yubsirun cek malaikat Jibril stop Gusti liren tidinya lemparkan eta tanah keluar dilemparkan lewat erang-erang angin rumah Rasulullah datang angin eta tanah keluar nyebar kena kasakabeh pemuda Quraisy Mekah ngadadak kasirep sing galoler jalan di patung Coba mereka Jibril Gusti buka panto dibuka panto begitu keluar ngagual oleh pemuda Quraisy Mekah jarak kal pedang Jibril ya saha pemuda Quraisy Mekah nu bade ngabunuh anjeun ya kunaon Jibril disirep cagerkeun deui Jibril karunya cagerkeun deui Rasulullah malah karunya jelema rek dolim rek ngabunuh teu walakaya Rasul masih kena karunya teu aya dendam mun si Asep Mubarok moal kitu <laughs> cokelan liu irungna hiji-hiji iya, iya, iya. eh, kawalat da urang mah sok katerapan penyakit den tong kabatur dulur sorangan ke sok aya dendam hayas ya bener teu bener teu cek salaki nanyai orang rambutan loba di dahar kurang ke mual buruk, karenya ah mending bagikan sok opat bengket opat bengket nah tah gigiran orang imah tetangga berek Nu mana kaetadan dulu urang keneetaeta ngennah di maneh nanah di urang maksud naonnya aya kang teh sadar maneh na naon pega milik tara ingat ka urang orangrang eh, bager ke huar sorry kang sorry aya gitu awe dia ayawang ah, berarti tetangga aing merana itu, tetangga ya Allah Rasul tidak ada rasa dendam malah karunya cok lamun orang eh tetangga dolim kau orang pek eh tetangga do dolim cilaka kumaha cek urang oh lebok Iji hikmah bawa ahlak nu mulia Rasul ulah jadi penden jadilah seorang pemak. wa'fu man zalamak Maafkan orang yang mendelim kalian itu harganya mahal di hadapan Allah timbangannya amal solehnya akan berat nanti. Maka ngamal kena ge berat. Ngahampura ke jalan mendelim kehilaanan kudu ngahampura ke seta. Lamun cang nyuksruk dihilakan alahunan mual pisan ngahampura. Awas tuh. Ulah itu sete tati. Ya Allah saling hambur. Komo jeng nudak sadar gerai eh, jeng nu deket kudu leuwih akur da aya kabutuh mangadadak lain menta tulung kanu jauh kanu deket heula bener tak jadikan prinsip ke orang pasir epes dulur sarebu saeutik teuing musuh hiji loba teuing nikmat lamun hirup gitu bener tuh Ece akur salah lemur karek kaluarti imah arek ka pasar geus nanya imah tetangga ka mana meni rapi ka pasar doana Selamat aja jalan hati-hatinya keluar tetangga belah itu ka mana ke pasar ke heula ada CS belah ditu nempun ka mana meni rapi ke pasar sasalaman deui teu karasa eta sasalaman hanya nepi ke pasar da saja jalan meh nama CS nakabe perlu pan lumayan ongkos ojek selamat dengan cokor bar bare da lumpang jauh coba mening loba dol daripada loba mus salah lemur akur jalan sempit akan terasa luas betul tapi lamun salah lemur ia ya musuh orang kabeh maaf saluas na jalan mual bisa lempang-lempang acan kaditu era kadi era kaditu sien kadi sien mending loba dulur benar aina beres muharaman dendam bicin ganti ku silaturah ganti ku sifat pema da aya pangabutuh mah ngadadak kanu deket mentatul meneh jeung judoh jeung deket heula akur insya tetangga bunga milu tetangga sedih milu kudu kitu kun kaliyadain wala takun kalu udunain cek Imam gojali hiduplah kalian seperti kedua tangan jangan meniru kedua telinga bagaimana kedua tangan kanan kiri beda profesi anu katuhu kanu genah genah wae sate pais eh, lobster nu katuhu wae samlalab duka tuh nu mahayangnya hayangnya kalge ulah sebo hebeteng mules init KWC cek nu kenca biye bau air <laughs> cek nu kenca cebok terus bener deh tapi itu para saya akur sabab na sabab nukatuhu nate sombong nukatuhu sadar cicing dina kamuliaan sadar mual sukses lamun teu dibantu ku tatangan nu deket nu kenca makana ketika menang milik gede init kamol melijam tangan pang mahalna dipasangkeun di tukang cebok di dangdanan tukang cebok jadi gagah kitu jeng tetangga teh geura berbagi leres teh ketika katuhu kamu bahan, atel te bisa gagaro sorangan nu kencah hideng tekudu ditelepon ngagaroan coba gitu hirup teh jeng tetangga teh sing era kulengen beda profesi tapi ak akur wala takun kal udunain dan janganlah meniru kedua telinga kumaha celi katu kenca celi lamun diukur ti tukang paling sajengkal deket tapi sok sanajan deket eta celi nu katuhu can pernah amprok sekali kali acan jeng nu kenca nu katuhu hayang panggih jeng nu kenca lewat harap nu kenca lumpat ke tukang so kayak masyarakat gitu ayah panggil di persimpangan jalan mustika jauhan katempo na mengkol nata bibir nyengsol nu belah itu balik sirah ka dieu nu tidio kadi di ditempo dua nana geus nyungsep di sawah <laughs> lebok sia akur ak ku nabi digambarkan satu tubuh kita itu Islam satu dengan yang lainnya betul sing era ku suku beda profesi awaknya suku jang lempang lengan jang nyekel panon jang ningali cepil jang nguping letah jang asaan lambi, jang nyarios hidung jang ngisep udara leres tak beda-beda pegawai anak tapi akur kompak saling merasa merasakan sapapai sama manis ditajong indung suku karena batu nepi kagetihan saha nu pangelan saha bewir, padahal tatangga jauh nu cilaka dihanap bewir, nu pangelan monyong uh. tinggal cek lengenon satewir <laughs> cek biwir itu tataangga dihanap silaka tulungan-tulungan lengen turun nuulungan mencetan Irung simpati soksana jantung bababantu Oge milu nyegir ngaryut mondokan panon simpati milu cerik celly ka bareng-barem tekuat nahan ka nyari Untung ga di jerokak-reket <laughs> henutteri sangngka bujur dibenerkan tulang nu bengkok tekuat nahan kanyeri meni berat beret brot gogoakan simpati kompak kabeh kompak ente ayah hiji numah hiwal cuek tepi piluun, saya tamah ngarengkol wedi jero i amit amit ih teing saya tamah tapi piluan tara jelema teh apatis masa bodohan lengan mapak pikpak mencetan irung nyengir bibir sampai kamu monyong monyong untuk kakareket celi nepi ka berem berem bujur kayak perat-perat panon cerik eh saya temang ngarengkol molor be di eh tate cirina jelema lic licik saya tamah licik tak kumaha giliran maneh ayah kahayang ngariwahkan sarerea amil kudu diteang penghulu kudu diteang tamun seta ayah minat ayah niat ih saksi kudu ayah walina kudu ayah bahkan kudu diresmikan pakai surat-surat resmi SIM, STNK, BPKB naon SIM, surat izin mondok STNK surat tanda nurunkan kolor ayah komplit jadinya nukatilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok nah <laughs> Gunaon cat memian ya. Siga nu kapencet. Ya Allah ya Rabbana eh makana ya mun hadir pesen ke mah panitia bejan ini ini mara ke pampers. Tetanggung jawab sia karpet baru hangsur. Bu. Bu. Siap kompak siap. Citariti siap membangun silaturahmi. Kudaya hikmah nah hijrah sesulit apapun masalah yang kita hadapi di desa kita kalau kita bersatu insya Allah akan ringan menghadapinya betul makanya kudu ngahit namun itu kompak mual bisa terjadi ya cara kia, gara-gara kompak alhamdulillah jaga mun bisa tingkatkan kualitasnya insya Allah maka Rasulullah SAW seorang malaikat Jibril kagak didamangkan Gusti Hanya berangkat ngelangkah Langkah Rasulullah menuju rumah Abu Bakar Siddiq Sampai di Abu Bakar Siddiq nyamper Ke Abu Bakar Siddiq langsung menuju Jabal Sur Di Jabal Sur ayah guha Asup Rasul jengak Abu Bakar Siddiq di guha Di dia Allah nyelamatkan Rasulullah Dengan cara membalas tipu daya Abu Jahal Ku cara tipu daya Allah Kuma carana Allah mutus laba-laba Lancah darah nutupan panto guhasur dengan ramat lancah bahkan manuk japati darah ratang nyarian sayang nutupan panto liang guhasur sehingga lamun dipandang di luar mual percaya ayah jalmi dilebet sabab di panto nagis katutup ku ramat lancah ini yang dimaksud wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya ya si pemuda Quraisy Mekah dicalagirkan dengan Allah sing lalumpatan ke jero bumi rasul anu keur yang ditutup ke sorban hijau begitu rek dikadek Sayyidina Ali nu bangun ngan pemuda kures Mekah ngarasa lobaan tadi nama sieun sieun jadi masalah ya Ali ngehalangan karena perjuangan orang cek pemuda kures Mekah keroyok baik dikeroyok mengalami satu kekalahan Sayyidina Ali di talian di hiji tiang di lebat bumi Rasul sabab diudang ku pemuda Quraisy Mekah hadiah 100 ekor unta bikin ngabunuh Rasulullah cik Abu Jahal eueuh deui tempat tupang deket nanti dia jang panyumputan bari poek eta leweng eta Jabal Sur susul ka Jabal Sur datang ka Jabal Sur tengah peting eta di bari caang bulan datang aya guha cek Abu Jahal pasti nyumput di jero guha emang aya di lebet kan cek pemuda Quraisy Mekah pikir Abu Jahal mun aya Muhammad di jero guha lewat mana liangna katutup ku ramat lancah lamun aya asup jelema ka dinya atuh ruksak ramat lancah emang aya jelema bisa ngarapikeun cek Abu Jahal oh, oh oge okay. Abu Bakar Siddiq nguping di lebet cek Abu Bakar Siddiq Gusti pemuda keres Mekah air di payunan lawang wahya kumaha seor Rasulullah liang-liang anu tembus keluar sehingga cahaya bulan nyorot ka jero tutupan ku batu ayeuna keneh bisi nararo ong ngararintip sehingga di jero guha jadi caang ditutupan ku Abu Bakar Siddiq eta liang nu tembus dinding guha keluar make batu beres Abu Bakar beres sadayana tos katutup sok calik deh Abu Bakar Siddiq calik nyaran deh karena dinding nu hiji guha dinding payunan guha hiji deui ini payun bersih katingali aya cahaya Jika Abu Bakar Siddiq teu ditutup ku batu ku dampal sampean ge kadugi ditutup ku dampal seap sampean Abu Bakar Siddiq ternyata lain liang cahaya bulan tapi panon orai begitu diasongkan gecelok, hampir ngajerit Abu Bakar Siddiq nahan rasa kanyeri digeger lambaina supaya ulah keluar suara Rasul kaget eh naon Abu Bakar Siddiq orai Gusti maco kena dampal sampean diangkat ku Rasulullah tos bengkak kena kuracun orai ku perah orai so Rasulullah angkat dampal sampean anjen diangkat ku Rasulullah pamacokan orai dina dampal sampean diciduhan ku Kangjeng Rasul cerok diusap langsung merejel perah orai bararijil eleh kuludahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hebatna Rasulullah damang deui Abu Bakar Siddiq Nah, tidinya merenan riwayatna mimitina aya ngajampe make ciduh tidinya mimitina ya iyalah tuh sembarangan hmm, apa di mana Kang Eta mimiti apa ah, tiri itu lagi nah, ya, apa sejarah anak dunia oh Kapan <laughs> sakayanya ayah? Ya, enak ya, ya. eh, mang. Budak teh gering geus tilu poe di rumah sakit ngan teu cager wae. Akhirna mah dibawa we ka imah mending geus beak 10 juta tibang tilu poe oge. Okay kuring tekuat tenaga biayana enama eh, di imah berobat jalan atau datang ka dieu minta berkah doa nawe abdi nyana na aku ayo hoyong dijampe kiai suana diijabah anak abdi cager deui uh, mana mereka dia cai cai mana cai mana kada kada sabu teh kana jai jai Khususan hmm. wajah sedih Jai bin Pepen Allahumma shfilahu bisyifahah Shivana Jalanhama. Oh, oh, oh, oh. aing meraktekeun mumun. Kudu panu molor ge. <laughs> cek kiai inumkan kabudak sebagian kompreskan sebagian Insya Allah sing diijabah ku Allah cager di tabudak amin Kiai nuhun Kiai nuhun kuring rek pamit wae Kiai mangga mangga ya malah kadar wae Kiai kanggo mese rokok ulah tuan urang teh jeung tatangga lain tah tadi Semah balik kiai asuka kamar muka amplop tilu ribu lima ratus. Kiai langsung pingsan ngegelepek <laughs> cek Kiai nyawa cek Kiai majeng rehak pelecehan eh. pelit sih mah Kiai teh ya Allah kapan loba umat Islam pelit ke Kiai benar tak anaknya ngaji di imah Kiai di bang Kiai minta utunan yang mayor listrik di majelis taklim tilu puluh ribu sabulan susah atau kira-kira maju pendidikan Islam umat Islam na paralit wae mah ejang eh, pendidikan umum dek bro-broan mah kursus komputer mah 300 ribu mah bayar mah kursus bahasa Inggris 200 ribu mah bayar mah majek PKI di majelis talim 30 ribu yang bayar listrik sabulan sakali sodakohna bejakan kakiai engke sakalikan satahunan nepi kantena minta kiai di Karawang bararegang kasedotan ikhlas <laughs> jaba kiai na ahli hisap tukang ngarokok yang ngarokok Kiai karunya leman curug ungal poe berarti sakti eta Kiai tong dilawan eta paralit ya Allah kadang-kadang budakna ngaji ka imah Kiai indung bapak nama teu nyaho-nyaho teu bijaksana kolot gitu lamun ibu boga anak ngaji di imah kiai dididik ku kiai dengan keikhlasan kiai budak jadi soleh budak bisa ibadah tapi indung bapana eueuh kalimat ijab kabul serah terima ka kiai nu ngadidik anakna maka di akhirat eta budak soleh nyafaatan guru nanya tak kiai indung bapana moal ka bagian syafaatna denge si teh Udin Oding Ajum dengeng teh mentak kalau ayah budak ngaji di Kiai kalau tacan pernah serah terima isukan nyabring kai Kiai demo tak Kiai demo naon mau beas lima karung bisik ya itu bukan beas rokok samsu sepuluh dus itu kan kiai ngahuleng enon kang ya penting dicarikan ku si Asep Mubarok kan naon hepan anak Abdi teh ngaji Kiaiah pada bulan eh, eh, usah tahun Kang did oh, usah tahun almlah anakang mejin eh, wae balik ngalong-along deh balik Iya balik Iyapangrajina budak teh macaku pasehat oh, tinya Kyai Atuh nu wajib Abdikolot didik Abdi rumah sa bodoh A budak Abdi bisa ibadah bisa ngaji Kiai do nga didik Abdi nudoraka Kiai Doakaku naon Abdi can pernah ijab kabul ka Kiai terus hepan anak soleh teh bisa nyapaatan inung bapana di akhirat sedangkan abdi can ijab kabul kan geus nyoleh nana. abdi hayang ka bagian syafaat budak nu soleh di akhirat atau kiai urang ikhlaskeun ayeuna urang ijab kabul abdi nampi kiai tina kabodohan abdi kan abdi hayang salamet di akhirat disalamatkan ku anak nu soleh nu dididik kikia ku kiai sing ridho diberi amanat ku abdi tarima budak abdi jadi santri pak kiai didik ibadahna urusan biaya abdi nu tanggung jawab hebat kalau kita bejana kiai sok karokok ya lamun ayah kan ayo nama tong riweh dengan rokok kiai abdi nu ngajamin kiai tong liar kemana-mana sang harapan anak abdi di imah kiai didik cina bisa ibadah urusan rokok abdi nu ngajamin tah 10 dus samsu belum usia ungal pe nah. <coughs> beja anak Kyai itu boga beas ah di mana tuh melina ada budak santri tara udunan tenang Kyai tong liar kemana-mana napkah Kyai jeng keluarga kuring nu jamin beas lima karung dua bulanan kira aku beas ungkul tak kudu ayah lau kudu dibeli kudu duit kudu ayah duit nak gitu Kyai atau heeh sepuluh juta sabulanan semangat kaki Kyai ay kuota na pul mah ngajar nage maghrib ngenah Kyai lepas suarana Alif salah lemur ngadengi oh, atuh pengaruh samsu ih sepuluh dus beda alif entah kanana beda buah beas lima karung pengaruh itu, hmm. tak puluh juta seminggu santrina bubar tarore kabeh kiai na kenceng tuh tuna kiai ngahuleng santri eueuh nak Kiai muka warung dagang beas dagang rokok <laughs> eta ngaranna Kiai kreatif Subhanallah ayo dukung perjuangan para ulama para Kiai samampuna orang sing jadi amal soleh amin ya Allah ya Robbal. makasih pemuda Kores Mekah nges berpikiran harita di jero uwesa saha nges tinggalkan begitu ditinggalkan eta guha karena kesabab alengkah ayat satu riwayat mengatakan cak-cak disada di jero guha cek pemuda kures Mekah stop eh naon ayo cak-cak di jero guha maksudnya naon lamun ayo cak-cak di hiji ruangan disada berarti ayo penghuni rek aya saha di jero atupan hese asupna ramat lancah sakit nutup rapi jang meyakeun kapanasaranan nyokot batu nyokot batu dilempar itu liang buah set kena karena taar kangjeng Rasulullah SAW sampai keluar darah Rasul rek ngajerit nahan kanyari ditahan Abu Bakar Siddiq rek loncat keluar ngahajar pemuda Quraisy Mekah ditahan ke Rasulullah Gusti geus keterlaluan geus keterlaluan kan abdi nu hajar keluar enak cicing Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun makana kitu oge teu nyarahoan kena cicing cicing cicing sabarna Rasulullah cek pemuda Quraisy Mekah eueuh awas asa damun kena mah jelema ngagoak pasti padahal kena ka Rasulullah Gas tinggalkan, ditinggalkan gua sur, cek Rasul. Kunaon sababna budak punggul Quraisy Mekah mabet ka jero guha, aya cak-cak Gusti disada. Mana? Eta eh, dina atap guha. Kumaha Rasulullah? Payahan. Tidinya sunat mehan cak-cak, pernah jadi musuh Rasul di guha sur. Eh urang mati kolot baheula panti malam Jumat mama karet di kamar Umi. <laughs> malam Jumat sunat mehan cak-cak. Hmm, di mana? Atuh dituna we kitu si horeng eta malam Jumaang kepeting bakal ayah penghuni gitu. Sieun didele ku cacak. Sabab cacak na balaladur bahulan. Cacak bodas. Ya Allah ya Rabbana tiga hari tiga malam di Gua Sur disamper ke para sahabat maka perjalanan hijrah dimulai menuju Madinah Al Munawwaroh itulah strategi diatur ke Allah piken teruskan perjuangan Islam nyebarkan ke seluruh dunia Madinah pertama yang dibangun menjadi sukses di bawah pimpinan Rasulullah dan Mekah pun mampu ditaklukkan Alhamdulillah hikmah besarnya tina hijrah Islam nyampe ke lemur orang Alhamdulillah ya orang hijrah naon hijrah orang asep hiji minal kasli ila juhdi hijrah orang tina kedul jadi rajin Iman, amin anu kedua hijrah orang beda tafarruq ilal itihad, tina perpecahan menuju persatuan amin hijrah orang nukatilu tilu minal bakhil ila sahyi tina pelit jadi berehan amin nuka opat hikmah orang hijrah naon orang hijrah minal jahli ilal ilmi tina bodoh jadi boga el ilmu mudah-mudahan emang fatna hampura tina segala kekurangan saat perjalanan sim kuring jauh enjing insyaallah di daerah Bogor pengen citerep kenbaik tenanyakan ge malam Jumat di Cite eh, malam Sabtu di Citerep malam Jumat di Citerep malam Sabtuna langsung ke Bogor malam Mingguna ke Sagaranten daerah Gardu Gardu Sagaranten sabab acara Muharaman kene sarang Kori Salman Amrullah terus malam Senin malam Salasana ke Brunei Darussalam lamun ayah ngondang pancan beres ya ngomong lamun eueuh nu ngodang mah sare bae di imah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 منهم والاموات اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يسر رزقنا وأكثر أموالنا لزاد العبادة ولزيارة إلى المكة والمدينة في كل سنة بقدرتك يا قدير يا عزيز ارحمنا برحمتك يا رحمن الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعاء bu para ulama para kiai surade sing umur nanya, khusus para santri santrina sing disehatkan diistiqomahkan sing hasil ilmu manfaat pemuda-pemuda citariti anu can gararawe mudah-mudahan sing menang pagawe nu berkah nu halal sing saroleh anu geus gararawe sing lebih berkah digawe para pemuda amin doakan para mubalik surade ke dipanjangkan umurna di dia ayah dulur kuring tuh ki ki Gatot Gaca <laughs> ki aji Ali alhamdulillah mubalik surade ya Eta ya, di PGA oge sarua, adi kelas baheula. Ngan dina awak lancik kelas ya. Kuring adina, mana Doakan Doakeun sing panjang yuswana amin. Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.